segenap jiwa kami mengudara Memberi pencerahan untuk semua radio yang selalu menginspirasi 1044 AM I Dream Radio Successful Muslim Family sahabat Arifin, sesaat lagi kita akan mendengarkan Manis, Majelis Iman dan Islam. Hanya di 1044 AM, iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Manis, Majelis Iman dan Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 1044 AM I Dream Radio Successful Muslim Family Alhamdulillah Alhamdulillahi Waffaqa man sya'a min ibadihi al-ada Afdulu ta'at Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Hamdan wa syukran lillah ma ba'd Apa kabar anda hari ini sahabat Dream? Semoga sehat ya Alhamdulillah Semoga senantiasa sehat dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dan Alhamdulillah Hari ini saya Fahruddin Alwi kembali menemani Anda di program Manis, Majelis Iman dan Islam. Hari ini seperti biasa kita akan mendengarkan kajian hadis bersama Ustadz Hilman Rosyad Syihab. Ya, beliau merupakan konsultan keluarga dan konsultan syariah, penulis produktif, dan beliau ini juga merupakan penggiat sosial, penggiat seni dan media sosial, masya Allah. Kalau uh, sahabat Edwin lihat di Instagram Twitter sama Facebook beliau, masya Allah luar biasa sekali. Jangan-jangan kita kalah nih generasi milenial gitu ya. Baik, sahabat Edrim, hari ini kita akan live langsung dari Pondok Al Kafi, Kos Hunian Islami, Jalan Rawapule nomor 1, Kau Kukusan Beji Depok dan alhamdulillah saat ini uh, beliau Ustaz Hilman sudah hadir bersama kita di studio. Kita sahabat beliau, beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini Ustaz? Baiklah, masya Allah. Masya Allah ya. <laughs> dan hadis kajian hadis hari ini kita bakal membahas tentang apa nih Ustaz? Masih yang kemarin-kemarin kan belum selesai. Belum selesai ya tentang kemarin eh, rukun uh, agama. Islam hari ini. Ma, Islam. Ah. Eh, Ihsan itu ya. Ihsan Ustaz. Oh iya. iya. Kemarin. Berarti kemarin-kemarin kita sudah bahas iman dan Islam. Islam. Ah, Islam. Oke, kita bahas Islam. Sekarang kita bahas Islam. Betul. Baik, sahabat Edrim sebelum kita masuk di sesi pertama pembahasan tema hari ini, saya mengajak sahabat Edrim juga untuk bisa berpartisipasi yang punya pertanyaan bisa telepon ke 0822 9789 1044 atau di 021 738 5300. Anda juga bisa mengakses siaran kami streaming di www.dreamradio.id atau untuk Anda yang menggunakan Android bisa download aplikasi iDream di Play Store dan Anda bisa menyimak serangkaian program yang kami sajikan untuk Anda. Baik sahabat iDream di kajian hadis hari ini Eh, program Manis Majelis Iman dan Islam kita akan langsung membahas tentang Islam. Ya. Kita langsung dengarkan kepada Ustaz Imam Rusyad. Terima kasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabi Mustafa Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasul. Wa ba'du. Puji dan syukur adalah milik Allah Tuhan pencipta, penentu takdir dan pengatur kehidupan semesta raya ini Dialah satu-satunya Tuhan yang kita sembah, kita muliakan dan kita agungkan. Kita pun menaati perintahnya dan berusaha sekuat tenaga meninggalkan dan menjauhi larangannya. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala curah limpahkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan sahabat tabiin atau tabiin dan siapapun yang mengikuti jejak langkahnya di antaranya kita insya Allah yang hadir di Pondok Al-Kahfi Kukusan ini juga kepada siapapun yang menyimak di gelombang 1044 AM atau juga yang di streaming di eh, www.dreamradio.id dan atau siapapun menyimak dengan cara apapun ya termasuk dengan telepati, oh dengan frekuensi batin kalau mungkin itu juga ya. Kemudian mudah-mudahan semua kita digolongkan sebagai pengikut Nabi Muhammad ah, Sallallahu Alaihi Wasallam dan insya Allah di akhirat kita semua tergolong sebagai orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. <clears throat> Hari ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang hadis kedua dalam kitab Armain Nawawiyah, yaitu hadis Jibril. Hadis Jibril sebagaimana kita ketahui adalah hadis yang menjelaskan tentang rukun agama didasarkan dengan sabda Rasulullah fa innahu Jibrilun atakum lalimakum dinakum sesungguhnya dia adalah Jibril datang sengaja mengajarkan agama buat kalian. Maka kemudian para ulama bersepakat dari hadis ini ada yang disebut dengan rukun agama. Dan itu ada tiga. Yang pertama iman, yang kedua Islam, ketiganya ihsan. Walaupun nanti dalam uh, penjelasan hadis ini juga dijelaskan tentang as-sa'ah wa amaratuha, ya tentang kiamat dan tanda-tandanya. Tetapi pada pokoknya adalah sekali lagi di iman, Islam dan Ihsan. Ya, itu yang lebih pokoknya. Alhamdulillah di dua pertemuan lalu kita sudah membahas tentang iman. Tentu secara sederhana tidak komplit begitu ya. Ketika ketika berbicara iman kita bicara tentang objek yang kita imani yaitu perkara gaib atau sorry bukan perkara hal-hal yang gaib perkara di pengadilan ya hal-hal yang gaib yaitu Tuhan pencipta apa yang terjadi setelah kematian serta bab nasib atau takdir. Kemudian ketika kita membahas tentang rukun Islam, kita memaknai bahwa lima rukun Islam itu merupakan simbol, simbol tentang motivasi dan cara berbuat, itu syahadatain. Kemudian yang kedua simbol ibadah ritual, yaitu mendirikan sholat. Kemudian menunaikan zakat adalah simbol ibadah sosial kita kepada sesama manusia. Yang keempat, saum Ramadan simbol bahwa segala sesuatu yang dibolehkan itu ada batasnya. Jadi yang dibolehkan ada batasnya, apalagi yang diharamkan. Dan yang kelima, haji merupakan sebuah kesempurnaan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah karena di rukun kelima ini meliputi satu, dua, tiga, dan empat dari rukun sebelumnya dan karenanya maka Allah janjikan kepada yang berhaji itu adalah mabrur kemudian kalau mabrur nggak ada pahalanya kecuali surga jadi kalau sudah pahalanya sudah, udah keutamaan-keutamaan lain fadilah-fadilah lain itu lewat ya karena dia adalah puncak dari uh, anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya yang soleh dan taat dan berbakti kepadanya nah sekarang adalah tentang sah. Kalau kita rujuk kembali kepada hadisnya, kira-kira Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Akhbirni anil ihsan." Wahai Muhammad, kabarkan padaku tentang ihsan. Kol, kemudian dijawab oleh bagian Rasul, "Anta budullah, anta budallah, ka'anna katarohu, fa yakun tarohu, fa innahu Engkau ibadahi Allah seolah kau lihat dia. Kalau kau tidak mampu melihatnya, karena memang Allah kagak bisa kelihatan. Fa'innahu yaroka, yakinlah bahwa Allah melihatmu. Itulah yang namanya ihsan. Kalimat ihsan, e, akar katanya dari kalimat hasan. Ya, hasan itu baik lah. Baik sama dengan khair, sama dengan Eh, hasan, Khair, uh, eh, Kuis <laughs> kalau orang Arab ya uh, intinya baik bagus itu ya hasan kalau ihsan adalah ketika kemudian sebuah usaha sebuah proses membaguskan diri ah, iya, ya itu dari sisi bahasa dari sisi sisi etimologis ihsan itu artinya adalah upaya membaguskan diri itu yang namanya ihsan Makanya jawaban Rasulullah ada kayak tadi. Nah, kenapa? Karena membaguskan diri setelah kita beriman dan berislam. Karena yang pokok itu kan iman dan Islam. Perhatikan di surat apa ya satu pak? Yang kalian baca dalam sholat apa biasanya? Wa asriyah. Ah, pastilah wa asri. Nggak kelewatan minimal sholat sunat lah. Masuk sholat wajib juga wa asri gitu ya. Di situ Allah berfirman bagaimana? Wal asri terus Innal insana lafi khusrin Illal ladina amanu wa amilus salihat Sesungguhnya manusia ada dalam kerugiannya kecuali orang yang beriman dan amal saleh Selesai segitu. Ya. Jadi iman dan amal saleh itu sudah cukup. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Man 'amila 'amalan salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Sesiapa yang beramal saleh, laki atau perempuan, asalkan dia beriman, Allah berikan penghidupan yang baik, baik di dunia dan juga di akhirat. Jadi sebetulnya iman dan Islam selesai. Apalagi para ulama sebagaimana telah kita bahas mendefinisikan iman itu adalah tasdiqun bil jinan wa iqrarun bil lisan wa malun bil arkan. Yang disebut dengan iman itu adalah sesuatu yang diyakini oleh hati, diikrarkan oleh lisan sekarang mungkin tidak hanya lisannya termasuk juga apa namanya uh, update status ya di akun-akun media sosial juga itu termasuk akron ya atau penampil, penampilan uh, apa profil picture ini juga itu juga termasuk ikrar wa malun bil arkan dibuktikan dengan anggota perbuatan dia sholat ya tentu saja sholat itu kan ada wudhu dulu ada menutup aurat cari masjid arah kiblatnya kemana lihat waktu dan seterusnya. Itu adalah bagian daripada kemudian kita mengejawantahkan atau memanifestasikan keimanan kita dalam hati yang sudah kita ikrarkan dengan amal perbuatan. Sebetulnya cukup. Selesai sebetulnya. Tapi ternyata harus diperbaiki lagi. Maka kemudian muncullah kalimat ihsan. Dan ihsan ini juga memiliki nilai penting kalau dalam konteks rukun ini ternyata tidak cukup dong dengan iman dan iman Islam harus ihsan, ya. Di dalam hadis Rasulullah pun juga nanti kita akan bahas secara khusus, tapi saya sebutkan hadisnya. Di mana Allah ber, e, di mana Rasulullah bersabda, kata "Kataballahu ala kulli syai', kataballahu al-ihsan ala kulli syai'." Allah tetapkan ihsan dalam segala sesuatu. Jadi kita sebagai seorang muslim melakukan sesuatu itu harus secara maksimal sebagus-bagusnya. Maka dalam sebuah hadis juga Rasulullah mengatakan khairukum man amil amalan fayutqinu. Sebaik-baiknya kalian ketika melakukan sebuah amal fayutqinuhu, maka ia akan melakukannya secara itqan, secara ihsan, secara maksimal dan ini adalah tuntutan tuntutan kita yang harus kemudian uh, di apa namanya dimiliki apalagi kita nih radio kita 1044 Aidrin Radio ini kan successful Muslim family kita menjadi keluarga Muslim yang sukses keluarga Muslim yang sukses itu salah satunya adalah ketika ia produktif ketika ia melakukan segala sesuatu melebihi dari ekspektasi sebelumnya. Itulah yang disebut dengan muslim. <clears throat> Kalau kata Sopener Coffee, kita itu harus menjadi orang-orang yang proaktif. Dan itu adalah hal yang dituntut bagi kita kaum muslimin untuk melakukan ihsan. Kembali kepada hadis. Dalam hadis ini disebutkan bahwa ihsan itu adalah antak budallah. Kau ibadahi Allah seolah kau melihat Allah. Kau ibadahi Allah seolah kau melihat Allah. Jadi beribadah itu seperti kita berhadapan dengan Allah. Dengan pengetahuan bahwa Allah tidak mungkin dilihat. Tapi praktek ibadah kita seperti melihat eh, seperti melihat Allah. Salat kita, belajar kita, kemudian berbakti kepada orang tua, bertaharohnya kita, Oh, apalagi oh tilawah al ya kita, zikir pagi, zikir ya kita, talabul ilmi kita, apa saja yang kemudian kita lakukan dalam ibadah kepada Allah harus ditambahi dengan keyakinan ketika kita lakukan itu ibadah, kita sedang melihat Allah. Fa illam takun tarah jika kamu kagak bisa melihatnya, karena memang Allah kagak bisa dilihat, dia kan gaib. Kita bisa bahasa dalam bab iman, dia gaib nggak bisa dilihat fa'innahu yaroka Sesungguhnya Allah melihatmu. Jadi seperti kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita melakukan sesuatu di sebuah ruangan, di sebuah tempat yang ada CCTV-nya kira-kira gitu ya. Seperti seorang buruh bekerja diawasi oleh mandornya, oleh atasannya, kira-kira demikian. Tentu saja dalam konteks yang saya sebutkan tadi, apakah di atas pengawasan CCTV atau di di bawah pengawasan mandor, orang itu bekerja berbuat akan sungguh-sungguh. Apalagi kan ada konsekuensinya. Kalau bagus dapat upah, kalau tidak dimarahin kira-kira dan mungkin diberhentikan. Kalau bagus tetuskan kerjanya. Apalagi kalau kemudian karenanya kita akan berbuat sesuatu melebihi ekspektasi yang memberikan pekerjaan kalau kita adalah sebuah, seorang pekerja atau seorang guru. Begitu pula kita dengan Allah. Jadi kalau kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus selalu berusaha untuk berbuat sesuatu yang hasilnya yang hasilnya itu adalah melebihi ekspektasi kita dari ibadah tersebut. Ya. Salat tentu adalah ibadah dan Allah Subhanahu wa taala bikin kriteria ihsan itu misalnya khusyuk kemudian sholat berjamaah dilakukan tepat waktu nah kalau kemudian kita lakukan demikian maka ekspektasi awal dengan menggugurkan kewajiban sholat itu akan bertambah tadi 25 derajat kemudian apa tadi e, tepat waktu kemudian kita kerjakan secara secara khusyuk dan ini kira-kira demikian saum Ramadan ya minimal kan kita menahan diri dari hal yang membatalkan puasa dari kapan? Dari fajar sampai dengan maghrib. Apakah di bulan Ramadan kita puasa doang? Kan kagak. Kita juga tilawah. Tilawahnya lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang lain. Kemudian kita berkiamul lain, malah khas kiamul lainnya yaitu di awal malam dilakukan secara berjamaah yang disebut dengan tarawih, betul nggak? Kemudian juga tadi baca Quran, kita Format dengan apa yang disebut tadarus. Tadarus itu kan kita baca disimak orang, orang lain baca kita menyimaknya. Ya. Ditambah lagi sedekah, ditambah lagi talabul ilmi. Banyak hal yang kemudian kita lakukan untuk menambahkan pahala, menambahkan kesempurnaan dari puasa kita. Para akhwat, para umahat yang Alhamdulillah Allah berikan hidayah. Kemudian akhirnya menutup orat dengan jilbab maka kemudian dia harus ihsan dengan jilbabnya. Tidak hanya sekedar menutupi kain yang kemudian akhirnya pakaiannya juga ketat, ya, pakai legging segala macam. Nah, tapi bagaimana kemudian dia menggunakan jilbab sesuai dengan konsep Islam yang ditawa yang di, di, diinginkan yaitu menutup seluruh tubuh kecuali tangan dan kedua eh, kedua kedua wajah kebalik lagi kedua tangan dan wajahnya, kemudian berbahan longgar, tidak ketat, bercat, berketenteng, gitu ya. Kemudian eh, apa namanya tebal, tidak transparan, tidak menyerupai pakaian lelaki dan menggunakan warna-warna redup, gitu ya. Kan itu adalah konsep jilbab dan dia menggunakan dengan baik. Berarti dia berbuat ihsan dalam konteks itu dan seterusnya seterusnya. Apapun yang kita lakukan dan itu kategorinya dan ibadah, kita lakukan seolah-olah kita melihat Allah atau memastikan Allah melihat dirinya sehingga insya Allah apa yang kita lakukan dari ibadah itu menjadi maksimal. Sehingga kalau dikaitkan ihsan dengan pemahaman atau pengertian bahasa tadi itu menjadi menjadi relevan karena menurut bahasa tadi bagaimana membaguskan uh, upaya membaguskan diri dalam melakukan sesuatu. Itu yang namanya ihsan. Nah, para pendengar budiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karenanya maka iman dan Islam kita menjadi sempurna. Ya, karenanya maka iman dan Islam kita itu menjadi sempurna. Di dalam banyak ayat Allah mengatakan dengan redaksi yang berbeda-beda salah satunya adalah man aslama wajahu lillahi wa huwa muhsinun ya man aslama wajahu lillahi wa huwa muhsinun kalau di surat Ali Imran itu wa man yuslim wajahu lillahi wa huwa muslimun wa huwa muhsinun sesiapa yang menyerahkan diri segala sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala wa huwa muhsinun ada tambahannya wa huwa muhsinun sesiapa yang menyerahkan diri untuk Allah sesiapa yang berbuat amal saleh beribadah karena Allah Subhanahu wa taala ada lanjutannya wa huwa muhsinun ya walaupun dalam beberapa tafsir pengertian wa huwa muhsinun itu berusaha melakukan apapun dalam konteks ibadah semirip mungkin sesuai mungkin dengan sunnah Rasul dan tentu saja saya katakan kalau kita melakukan ibadah semirip mungkin sesuai mungkin dengan sunnah Rasul pasti pada angka atau pada bentuk yang ber, uh, pada bentuk maksimum ya kayak tadi sholat sholat kan cuma mengugurkan kewajiban di lima waktu tapi kalau kita pilih dilakukan secara berjamaah di awal waktu khusus kita mengerjakannya tentu pahalanya menjadi ber, berlipat kira-kira begitu di segmen pertama cukup bang cukup iya kita jeda terlebih dahulu. Mungkin ada iklan, ada apa, dan selamat mendengarkan acara ini siapapun, termasuk saudara-saudara kita di Pondok Al Kahfi yang ganteng-ganteng walaupun belum mandi, <laughs> atau jeda di Ina Saleha, Baik. Eh, Mbak Ina Saleha di kamera mudah-mudahan mendengarkan dan Bang kita di Jepang atau di mana di Jepang mudah-mudahan mendengarkan dan di beberapa tempat yang lain. Terima kasih. Baik sahabat iDream, itu tadi di sesi pertama Ustaz Ilman sudah menyampaikan tentang hadis Jibril, tentang ihsan begitu ya. Kita eh, menjelaskan secara terminologi, secara terminologi dan sebagainya. Oke. Kita akan bahas lebih dalam lagi dengan tema kita hari ini. Jangan kemana-mana, nah, tetap di 1044 AM Hadim Radio Stasiun Muslim Family. Anda masih mendengarkan Manis, Majelis Iman dan Islam Terima kasih sahabat iDream, Anda masih bersama kami di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Dan juga Anda yang mendengarkan kami di www.dreamradio.id, kita masih di Manis, Majelis Iman dan Islam bersama Ustadz Hilman Roshad Syihab. Ya, kita masih membahas tentang ihsan, gitu ya. Kita lanjutkan pembahasan hari ini tentang ihsan, foto Ustadz. Hari ini kita istimewa ya, karena operator kita bukan Bang Misran kelihatannya ya. Masya Allah. Mudah-mudahan suara kita keluar dan didengar oleh banyak orang. Tidak salah pijit ya. Eh, siapa operator kita hari ini? Hah? Grandi. Ah, anak apa? Lupa lagi. Sekolah kuliahnya dia? Iya tahu dia. Pak Ustaznya apa ya? Oh iya antropologi sosial. Ya, Masya Allah ya pantas ya wajahnya mirip-mirip antropolog gitu ya. Rambutnya panjang. Baju, iya, tinggal pakai baju safari, pakai topi jadi itu antropolog. Iya, rambutnya panjang. <laughs> Luar biasa. Terima kasih Brandi atas uh, uh, pengorbanannya untuk menjadi operator ya. Mudah-mudahan suara saya keluar di radio ini. Udah ngomong panjang lebar, eh tahunya lupa di office. <laughs> Oke. okay. Para pendengar budiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Kembali kita bahas tentang atau kita kuatkan tentang ihsan ini. Se ihsan ini saya katakan tadi, saya jelaskan tadi dia adalah bentuk upaya membaguskan atau menyempurnakan diri. Itu secara bahasa. Dalam konteks ibadah kita yang saya katakan itu memang yang pokok itu iman dan Islam, tetapi semuanya harus baik. Dan ini harus memberikan pemahaman kepada kita bahwa yang pokok itu sebetulnya bukan soal imannya, bukan soal Islamnya. Yang pokok itu bukan syariatnya, tetapi makosid syariah. Tetapi tujuan-tujuan syariat dari satu syariat yang disyariatkan. Itu yang pokok. Misalnya sholat Oke, okay, memang ada hadisnya. Salu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tapi jangan lupa dengan salat apa? Dengan salat tanha anil fahsyai wal munkar. Dengan salat kita biasa uh, kita tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan salat tumbuh komitmen untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala akan ibadah-ibadah non ritual dan seterusnya. Betul bahwa membaca Al-Quran itu yang membaca Al-Quran dengan tahsin, dengan apa makharij huruf yang benar, hukum tajwidnya benar. Tapi lebih dari itu bagaimana kemudian Al-Quran yang kita baca itu betul-betul membenteng, membentengi kita. Dengan membaca Al-Quran kita juga berzikir kepada Allah dengan membaca Al-Quran kita berarti menghormati Allah. Mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala karena Quran adalah firmannya. Kalamullah. Nah oleh karena itu maka ketika kita melaksanakan syariat agama ini harus selalu ingat tentang maqasid syar'i dan ini adalah ihsan. Jangan sampai kemudian justru kita menjadi orang yang negatif gara-gara iman dan gara-gara Islam kita. Orang menjadi benci, orang tidak suka, dan ini bahaya. Kalau kemudian kita pahami tentang dakwah, dan dakwah itu adalah mengajak orang lain kepada kebenaran, tentu kan dakwah itu akan menjadi efektif bila si dai itu memiliki ilmu yang akan didakwahkan dan melakukan ilmunya tersebut, mengamalkan ilmu tersebut sehingga pada dirinya ada karakter uswah, ada karakter kudwah, contoh dan teladan bagi orang lain. Ini adalah modal dakwah. Jadi ilmunya ada, dia praktekkan ilmu itu dalam kesehariannya sehingga dia menjadi contoh. Gampang aja. Eh, sholat sana. Sementara dirinya nggak sholat, kan gimana orang mau nurut kan gitu kira-kira. Eh baca Quran tiap hari dirinya aja kagak baca Quran, nah, gimana kemudian dia akan berbekas? Nah oleh karena itu, kenapa ihsan ini dibutuhkan ketika kita melakukan segala sesuatu? Agar kita pertama fokus kepada makosid syariah, sehingga kita menikmatinya. Sholat tidak lagi menjadi beban, puasa tidak lagi menjadi beban, tilawah dan zikir bukan beban, tetapi sholat, puasa, zikir, dan tilawah itu merupakan eh, basic need. Sebagai kebutuhan dasar kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dikejar, dicari. Tidak ada ceritanya malas. Walaupun setan tetap menggoda kita, karena kita melakukan segala sesuatu dengan ihsan, menyebabkan sekali lagi itu kebutuhan kita. Nah ini pentingnya kita eh, berbuat ihsan. Yang kedua, tadi saya sebutkan, bahwa dengan ihsan inilah maka kemudian kita lebih mantap lagi menjalankan tugas sebagai hamba Allah yang taat kepadanya menyampaikan dakwah. Karena dakwah itu harus dibekali dengan ilmu dan harus dipraktekkan dalam keseharian. Ya. Ilmu yang dimaksud nggak usah banyak-banyak karena juga kata Rasulullah balighu anni walau ayah ya dan kita tahu bahwa Eh, firman Allah misalnya innama ya min ibadihi al ulama sesungguhnya eh, orang-orang yang takut dari kalangan hambaku adalah para ulamanya ulama yang dimaksud adalah orang yang paham mengerti tentang eh, hak dan kewajiban dirinya terhadap Allah orang yang mengetahui tentang hak dan kewajiban Allah sebagai Tuhan kepada dirinya sebagai hamba dia juga adalah alim karena dengan mengetahui itulah maka kemudian ada muncul rasa ketakutan, ya e, ketakutan kehilangan berkah, kehilangan rahmat, ketakutan dideketin sama setan karena setan adalah musuh dan akan menyesatkan. Sehingga kemudian dia menjadi lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentu saja ada roja, ada harapan agar kemudian hidupnya penuh dan berkelimpahan dengan berkah serta rahmat agar dia dijauhkan dari musibah, agar selalu dimudahkan urusan dan lain sebagainya. Maka sekali lagi eh, yang namanya ihsan itu adalah memiliki multi manfaat dan karenanya kita harus eh, senang, ya, bergairah, eh, menyempurnakan ibadah-ibadah kita sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh bagian Rasul yang saya contohkan tadi ya kayak sholat, ya khususnya, ya berjamaahnya, ya tepat waktunya, puasa, dengan yang lainnya, sedekah dengan keikhlasannya, dengan ketulusannya, dengan konsep kunna nut'imukum la nuridu minkum jazaan wala syukur. Kami kasih sedekah sama kamu itu semata karena Allah tidak mengharapkan balasan dari kamu dan juga tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Kan itu luar biasa dan itu adalah bentuk ihsan di dalam bersedekah. Silakan diperhatikan nanti lebih detail yakni surat Al-Baqarah ayat 261 sampai dengan 274 ya, dua setengah halaman itu ya, ada 14 ayat yang menerangkan tentang konsep sedekah yang ihsan yang maksimum sesuai dengan apa yang dituntut oleh Allah dan juga Rasulnya. Saya sekian selesai bab ihsan. Insya Allah pekan depan kita akan bahas masih di hadis kedua ini tentang Al-Sa'ah wa, wa Amaratuha ya kiamat dan tanda-tandanya kayaknya kita jeda dulu ya baik dan uh, di segmen kedua ini dan kita habis itu ada tanya jawab tadi katanya boleh lewat uh, apa tadi telepon. lewat telepon lewat WhatsApp ada nggak Ya, Nanti akan diupdate lagi. Oh, keren. akan diupdate. Nah, ada telepon, tapi kayaknya saya siaran di sini berkali-kali yang telepon kagak ada. Ini radio ada yang dengerin enggak sih? <laughs> Insyaallah ada. Sekali. ada ya. Bahkan sampai Jepang sampai Australia. Oh, ya. keren ya. Oleh karena itu maka sekali lagi uh, di segmen ketiga ini manfaatkan untuk tanya jawab. Kalau sulit menghubungi, boleh dong ya. Boleh di Twitter saya atau mention di Instagram saya, di Twitter saya di @ustadzhirman atau di Instagram di @hilmanrosad. Demikian bang. Baik, itu tadi sahabat Edrim, Ustadz Hilman sudah menyampaikan tentang ihsan, menyempurnakan gitu ya, kemana sudah membahas iman, Islam, dan hari ini kita bahas tentang ihsan. Kita bakal kembali di sesi berikutnya untuk sahabat Edrim yang memiliki pertanyaan silahkan bisa telepon ke 0822 9789 1044 atau di 021 788 5300. Kawan-kawan di Pondok al Kafi juga silahkan dipersiapkan uh, pertanyaannya karena ini merupakan materi yang oh, luar biasa sekali ya. Barangkali banyak di antara kita yang merasa bahwa wah gimana kok sholat saya belum khusyuk ya begitu ya. Lalu sudah beristirahat buat khusyuk. Gitu ya. Atau barangkali udah sholat tapi maksiat dulu begitu ya. Ini gimana nih? Ini bab ihsan sekali. Jadi di dulu pertanyaannya, kita, kita akan kembali ke segmen ketiga tetap di 1044 AM Adrim Radio Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Manis Majelis Iman dan Islam. Sebelum M AM iDream Radio Successful Muslim Family Terima kasih sahabat iDream Untuk Anda yang masih menyimak majelis Iman dan Islam hari ini bersama Ustadz Hilman. Uh, kita akan melanjutkan sesi berikutnya. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya Ustadz ya? ya. Baik. Kita buka pertanyaan, uh, buka sesi tanya jawab. Silakan. Silakan. Sebutkan nama dan pertanyaannya apa. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadlan Muzaki. Uh, yang ingin saya tanyakan uh, bagaimana sih tips cara agar tips agar uh, sholat kita itu khusyuk gitu saya sering gitu untuk memaksakan sholat kita uh, khusus tapi ketika di tengah-tengah uh, sholat itu tetap memikirkan hal-hal lain di luar sholat gitu. Ya iya, itu namanya budangan mau begitu biasanya. <laughs> apa yang dipikirkan di tengah sholat tawat atau apa? <laughs> atau kuliah? Hmm. Dengan hal-hal lain gitu, ya. masalah-masalah kita uh, sehari-hari ya sekali gitu. Mm. Saya sering memaksakan tapi sering tidak bisa juga Ustaz. Iya, Maaf. kalau futsal suka ingat futsal. Hah? Futsal. Futsal. Ah, enggak. Iya, sih. <laughs> Baik, pertanyaan dari Fadlan Ustaz tentang mencoba untuk khusyuk karena kadang-kadang begitu saja ya, tengah jalan tiba-tiba oh iya kuncinya di sana gitu ya, ya makanya sholatnya jangan di tengah jalan oh <laughs> gitu betul <laughs> juga ya ibu sholat sholat, sholat. baik oke okay. pertama Pertama harus kita pahami bahwa yang namanya khusyuk itu bukan syarat atau rukun sahnya sholat. Jadi kalau kita tidak khusyuk sholatnya, sah sholatnya? Sah. Karena kalau tidak khusyuk, nggak usah diulangi. Nah, itu satu. Yang kedua, memang khusyuk itu pol dari uh, takbiratul ihram sampai dengan salam itu sulit karena sulitnya husu secara pol dari apa takbiratun sampai salam itu sulit maka kalau husu ada syarat atau rukun sholat sholatnya nggak kelar kelar sholat maghrib sudah lewat isya nggak selesai selesai karena diulang-ulang kan karena menganggap bahwa kalau tidak husu tidak sah sholatnya Allah Allah lama gitu baca surat al-fatihah Allah oh, tangkap gitu ya, daya orang nangkap. Oh, coba coba ya. Wah ihdinas siratal mustaqim perasaan gak usuh. Wah, ulangi lagi Allah ya nggak selesai selesai Agak bisa berkumandang. salat maghribnya juga belum selesai makanya kata para ulama karena dua hal tersebut bahwa khusyuk bukan syarat dan rukun sahnya salat bahwa sulit seseorang khusyuk sepanjang salatnya dari atau ihram sampai dengan salam maka kalau kita tidak husu sah sholat kita jadi tidak perlu diulang dan tidak boleh diulang bukan tidak perlu tidak boleh diulang karena husu bukanlah yang e, disyaratkan tapi husu ini adalah yang menyempurnakan pahala Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Sungguh beruntung orang beriman itu Kenapa orang beriman itu beruntung? Karena bisa khusyuk dalam sholatnya. Yang keempat, tuntutan khusyuk itu bukan sepanjang sholat, tetapi di bagian sholat. Misalnya begini maksud saya, ketika baca fatihah, ya memang harus khusyuk. Tapi ketika itu tadi lewat tadi pikiran-pikiran lainnya, ada ahwat, ada apa. Ya, misalnya ahwatnya pinjam buku belum dibalikin maksudnya. Nah, ada janji sama dia ya lumayan dia mau pinjemin duit sama kita masa nggak kita temui ya, awatnya ya orang mau pinjemin duit nah pikiran itu mengganggu tapi kita sadar oh nah, apa apa lanjutin aja salat nanti mungkin di waktu rukunya husu di waktu sujud pinginnya husu cuman bisa jadahnya agar ada bau-bau tertentu jadi nggak husu lagi nah ini kok kayak bau ini kayak bau bakso oh, mungkin yang pakai sejarah sebelumnya habis makan bakso bagus oh, bagi sujudnya gini-gini <laughs> sehingga kita yang sholat berikutnya ya terganggu dan ingat bakso uh bakso nogiri bakso mana lagi ya nah, wah sadar lagi mungkin di waktu di rokat berikutnya husu dan seterusnya itulah yang disebut husu yang aflahal mukminun itu ya jadi jangan sampai tanpa khusus sama sekali dari takdir ihram sampai dengan salam. Nah ini konsepnya harus kita pahami dulu. Jadi bahwa husu bukanlah syarat atau rukun sahnya sholat. Yang kedua, sulit kiranya orang untuk husu dari takdir ihram sampai dengan salam. Yang ketiga, karenanya kita tidak boleh mengulang-ulang sholat kita karena merasa tidak husu. Dan yang keempat, kehusuan itu bisa di sebagian-sebagian waktu sholat kita. Mungkin tidak usul kita usul lagi dan seterusnya. Begitu ya intinya. Nah, tadi pertanyaannya bukan itu kan pertanyaannya. E, ngaku dong. Pertanyaannya ada tips untuk mengantisipasi agar kita lebih banyak khusyuknya daripada tidaknya. Itu mungkin yang lebih tepatnya secara laksana. Agar kita lebih banyak khusyuk dalam sholat kita, ada tiga hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah perdalam ilmu sholat. Kuasai ilmu sholat. Kenapa harus kita kuasai ilmu sholat? Karena sholat ini rigid. Baku, nggak bisa mardu, dengan bisa diroba Dia dibingkai dengan sabda Rasul apa tadi? Salu kama ra'aitumuni Usalli, salatlah kalian persis sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi salat nggak bisa dirubah-rubah. Gitu aja, standar. Ya, ruku Ya, gitu aja ruku. Nggak bisa ruku ke belakang. Eh, ke belakang ruku. Nggak bisa. Tetap aja ke depan namanya ruku ya. Bacaannya juga terbatas. Nggak bisa. Duh, kurang enak nih bacanya? Coba boleh? Pakai ini aja baca Qurannya pakai nada reggae aja ya. Atau nara nada ini aja deh uh, hip hop nggak bisa begitu aja baca Quran makin gitu ya betul-betul terbingkai. Dan kemudian ada aturan-aturannya. Aturannya itu kan secara prinsip ada lima. Kita paham tentang syarat sah sholat. Kemudian kita tahu apa saja rukunnya. Yang ketiga tahu apa saja yang disunahkan sebelum, ketika, dan sesudah sholat. Yang keempat tahu apa saja yang dimakruhkan kita lakukan dalam sholat. Dan yang terakhir ngerti apa saja mubtila Tuhan apa saja yang membatalkan sholat. perhatikan ini butuh ilmu. Nah, contoh kalau kita kurang ilmu sholat, itu akan hilang husunya. Misalnya, lagi sholat nih, kita pengen kentut. Pernah malam ya, mau lagi sholat, di tengah-tengah sholat kita pengen kentut. Kan kita tahu tuh. uh, sorry, kan kita mengalaminya. Karena lagi sholat kita pengen kentut. Apa yang kemudian kita lakukan? Apakah kita mengentutkannya? Ya, apa bahasa Indonesia menurut? Apakah kita mengentutkannya atau menahannya? Kalau tidak tahu ilmunya kan sepanjang sholat di kepalanya nggak ada kehusuan itu, nggak ada bacaan sholat sepanjang sholat itu isinya apa coba? Kentut, jangan, jangan kentut, kentut, jangan itu aja isinya. Makanya ilmu sholat itu penting. Ya, lagi sholat, lagi usus sholat, tiba-tiba celak ke sini ada yang menepes di ini kok oh, bau, taunya ada burung, nggak tahu ada burung e, berak di sini. Apakah lanjutkan sholatnya atau bagaimana? Ini dia. Lagi khususnya sholat e, di kamar misalnya lagi sholat sunnah. Tahu-tahu ada teman kita gedor-gedor. Apa yang kemudian kita lakukan? Membukanya, menjawabnya atau bagaimana? Kan kalau tidak tahu ilmunya kan jadi kacau. Ini dibuka apa jangan-jangan, buka-buka jangan. Kalau nggak dibuka gimana? Kalau dibuka gimana? Kan bingung. Bagaimana dia usul? Ya, kita lagi salat, kemudian telepon berdering, handphone berdering. Harus ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya, duh, saya kalau matiin handphone takut batal. Terus aja nggak dimatiin, kita selesai sholat. Apalagi ringtone-nya, iya apa ya? iya apa ya? gitu. Kita lagi salat. Kan ini kan harus tahu ilmunya. Ya apa sukun dia lakukan. Kalau tidak kan dia bingung. Matiin, jangan-jangan matiin. Apalagi ini kalau diterima. Sorry, gue lagi sholat baru rokat dua ya. <laughs> nanti dua rokat lagi baru nanti dan lebih kacau lagi. Jadi berarti ilmu sholat itu menjadi sangat penting. Fikih sholat itu harus selalu kita perbaharui, selalu kita kuatkan, selalu kita tambahkan pemahamannya. yang pertama. Yang kedua, Salat itu menjadi usul bila salat yang kita kerjakan itu harus dipersiapkan dengan baik. Salat yang kita kerjakan harus dipersiapkan dengan baik. Apakah itu yang wajib juga yang sunnah. Ini harus ada persiapan. Baik itu fisik ataupun psikis. Ya, baik fisik ataupun mental harus kita siapkan. Makanya, ya, salat itu dilakukan eh, sebelum azan. Misalnya azan itu jam berapa sekarang zuhur? Jam 11.38 Berarti jam 11, 15 tuh aktivitas sudah dihentikan. Kita sudah datang ke kamar mandi, mungkin di AB mungkin di AK harus wudhu sampai dengan bersih. Kemudian pakaian yang rapi, berangkat ke masjid, tinggal 10 menit lagi. Kemudian kita salat sunat, syukur wudhu, salat sunat tahiyatul masjid, kita berzikir menunggu adan adan berkumandang kita jawab satu kata demi kata begitu kan kemudian kita angkat tangan tangan berdoa apa namanya doa azan karena ini zuhur nih ceritanya kita sholat qobliyah dua rakaat setelah itu menunggu komat sambil berzikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah atau zikir yang lain atau baca Quran target tilawah yang belum selesai terdengar komat Allahu akbar alhamdulillah kita di sop terdepan di belakang imam kan begitu Allah Akbar, maka akan lebih khusus nyaman. Dibandingkan kalau ia akhirkan salatnya, wah takut habis waktu zuhur, ya. baru salat jam 2 40 menit, sementara asar 2 50 kan, wah belum butuh apa segala macam, udah sudah udah udah selesai, pas ingat oleh tadi kayaknya waktu pipis ngompol dulu, wah ganti lagi, batal ah kacau pas Allah Allahu Akbar keburu azan asar ya gimana mau khusus sholat zuhurnya kira-kira demikian jadi memang kita harus persiapkan secara mental termasuk saya katakan juga sholat sunat misalnya tahajud itu harus ada persiapan persiapannya apa tidur lebih awal kan itu ya mau tahajud lah nanti malam baru tidur jam satu ya gimana tahajudnya Baru tidur jam satu. Bisa ikut sholat subuh juga udah lumayan. Ya subuhnya juga terkantuk-kantuk ya. Sujud terakhir nggak bangun-bangun. <laughs> Lanjut tidur biasa Ya gimana yang kayak begitu ya Nah, dia harus siapkan. Dipasang waker. Alarm di handphone biar kita terjaga sesuai dengan yang kita inginkan. Kamar mandinya juga disiapkan, ada airnya. Oh, udah bangun jam tiga lihat oh, masuk kamar mandi, baknya kosong. Harus nyimak duluan. kan. Oh nggak saya nggak pakai timah ini mau pakai sanyo. Wah oh, taunya sanyonya ngadat dipancing dulu. Eh, pas dipancing pertama keluarnya pasir kan. Tunggu dulu sampai jernih. Nah gimana? Habis waktunya ngurus pompa sanyo. Habis itu kemudian datang ke kamar nyari handuk buat buat basu basuh nggak ada nggak udah nggak usah pakai handuk habis itu cari sajadah aduh di mana sajadah lupa lagi nyimpen nyari lagi sajadah udah dapat itu sarungnya mana ini pakai sompet begini gimana pakai e, celana bola atau celana basket cari sarung lupa nyimpannya ya pas Allah Akbar adzan subuh <laughs> nah oleh karena itu bagaimana dia akan khusus sholatnya oleh karena itu maka saya katakan tips agar khusus sholat kita persiapkanlah diri kita secara maksimal untuk setiap sholat yang kita kerjakan apakah dia wajib atau sunnah yang ketiga Warnailah kehidupan dengan salat kita. Jangan sebaliknya. Salat eh, kehidupan mewarnai salat, tapi salatlah yang harus mewarnai kehidupan kita. Maksudnya bagaimana? Kan kalau kita tafakuri, kalau kita pikirkan ya eh, tentang salat itu kan luar biasa. Misalnya dalam salat apakah ada kata-kata kotor? tidak ada. Kan? Isinya zikir kan? takbir, tahmid, tahlil, ya, baca Quran, baca Fatihah, doa. Ada nah, isinya begitu salam. Sehingga kemudian dalam hidup ini kita harus mampu menjaga lisan kita untuk mengatakan kata-kata yang baik ya. Eh, apa namanya? Kul khairan au liasmut misalnya ya. Berkata yang baik atau kalau nggak bisa diam. Apalagi kan ada tuntutan yang lain, ada kaulan layinan, kata-kata yang lembut, ada lagi kaulan Karima, kata-kata yang memuliakan, ada lagi kaulan sadida, kata-kata yang efektif dan argumentatif. Kemudian nanti ada kaulan daliga, kata-kata yang kalau ngomong sampai ke hati gitu ya. Apa ah, kalau bahas kata grand itu mak mak gitu ya. Kalau ngomong itu celup, orang itu berkesan, berbekas gitu ya. Nah ini kan sesuatu yang harus kemudian kita latih bahwa Kehidupan itu betul-betul diwarnai oleh sholat kita karena dalam sholat kita selalu berkata yang baik. Kira-kira begitu. Apalagi prosedural. Prosedural. Dan kita tidak pernah melanggar prosedur sholat. Oh, kita bergegas karena keburu komat mau dosa, mau subuh berjamaah. Kita bergegas ke masjid, tengah jalan belum nyampe musola atau belum nyampe masjid kentut kentut apa lanjut sholat atau wudhu dulu halo anak mahasiswa kalau mau ke masjid di tengah jalan kentut apa lanjut sholat atau wudhu lagi Hah? Masya Allah saya tanya kok gak ada yang jawab lagi jalan ke masjid terus kemudian kentut sebelum sampai ke masjid apakah ikut langsung sholat atau wudhu lagi buru lagi oh, Kenapa? Karena prosedurnya begitu. Dia batal. Kalau batal harus buru lagi. Itu. Bisa dipahami ya prosedurnya kita taati. Pernah nggak kita sholat di kamar sendirian? <laughs> Sering. Sholat sholat di kamar sendirian pernah kan? Pernah nggak kita diskon? Oh mumpung nggak ada yang lihat, nggak pakai ruku langsung sujud aja. Berarti kita kan tahu prosedur. Sholat maghrib tiga rakaat di kamar sendirian mungkin nggak ada yang lihat rakaat aja kan nggak pernah. Itu subhanallah. Mungkin dia berdusta, mungkin dia korupsi, mungkin dia melakukan maksiat. Tapi kalau sholat, dia tidak pernah melanggar prosedur. Nah, konteks taat kepada prosedur ini harus kita jalani dalam kehidupan. Jadi kalau ingin nilai bagus bagaimana? Hah? belajar yang sungguh-sungguh, hadir di perkuliahan, catatannya dilengkapi. Ketika ujian datang tepat, waktu, jangan lupa bawa pulpennya, kerjakan soal dengan baik, kan begitu. Maka prosedur itulah yang mengakibatkan menjadi apa namanya lulus dengan nilai yang terbaik. Kalau dia jalan kuliah, kalau datang kuliah dia tidur, catatan dosen tidak punya, pinjam juga kagak, pas ujian datang terlambat ketinggalan pulpen kira-kira bakal bagus nggak nilainya nggak bisa kalaupun bagus biasanya jalan pintas dan itu melanggar prosedur, prosedur nyampe kalah apalah dan lain sebagainya jadi harus kemudian kita pikirkan dalam kehidupannya saat di prosedur ya kita nih Ikhwan masih muda lihat lihat cewek itu tertarik apalagi ceweknya jilbabnya rapi us ya dia akan menjadi tulang rusukku kan begitu ya oh, iya. nah ini kan ada godaan nah kalau kita adalah muslim harus taati prosedurnya prosedurnya yakin dia seagama oke seorang kan dua pakai jilbab pastilah seagama oke yang kedua harus mau kita mau dia nya mau jangan kita mau dia kagak susah nggak berjodoh sampai kapanpun kan itu nah kira-kira begitu prosedurnya habis itu taruh habis itu hitbah setelah khidbah nikah deh gitu grand ya nah, kemudian nikah ikuti prosedurnya begitu baru kemudian tercapai dan itu semuanya tidak bisa kita kemudian menyandang sarjana apa lulusan UI kalau kemudian seluruh prosedur di UI dia tidak lampaui sampai dengan ujian sampai dengan skripsi dan seterusnya kemudian diwisuda dan dia kemudian dapat gelar yang satu misalnya dan begitulah di seluruh-seluruh kehidupan dan ini dikaitkan sekali lagi dengan sholat. Apakah dengan kata baik, tadi kata prosedur dan lain sebagainya. Ya. Apalagi ada sholat berjamaah, ada imam, ada makmum. Ini harus kemudian kita warnai. Ya. Jangan saya katakan sebaliknya. Justru kehidupanlah yang mewarnai sholat. Ketika sholat ingat semuanya, ingat kuliah. Tadi salah mungkin jawabannya bukan itu. Dia terus aja berdiri ngaruku-ruku. Gitu. Ah ya. Mau oh, lagi sholat, waduh. Tadi lupa makanan nggak ditutup lagi. Tadi masalahnya kedengar suara kucing. Waduh, ini kayak kucing ngambil makanan gua nih. Wah, gimana ini sholat? menjadi ya? kan tidak husu. Begitu kira-kira. Nah ini yang eh, ketika kehidupan betul-betul mewarnai kita. Sehingga Tiga ini menjadi mutlak menurut saya. Pertama, kuasai fikih salat dengan sebaik-baiknya. Persiapkan apa tadi? Diri kita sebaik-baiknya. Mental, fisik, dan lain sebagainya. Di setiap salat yang akan kita dirikan. Dan yang ketiga, pastikan salatlah yang mewarnai kehidupan kita. Jangan kehidupan yang mewarnai salat kita. Itu Pak. Ya, terima kasih. Baik. Uh, ini ada pertanyaan Ustaz ya, dari WA Ustaz ya. Oh, eh. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Saya Umi Rina dari Jakarta mau bertanya hmm. Ustaz. Dalam Islam, hmm. aspek apa saja yang harus kita perbaiki Ustaz? Aspek apa dulu yang harus kita perbaiki Ustaz? Apakah akhlak kita, ibadah kita atau memalah kita Ustaz? Jazakallah khair Ustaz. Ya, terima kasih Umi Rina di Jakarta. Eh, pertama eh, saya sedikit ulangi lagi, saya kupas lagi apa yang saya sampaikan tadi, bahwa yang namanya ihsan itu secara bahasa apa tadi? Upaya memperbaiki diri. Nah, oleh karena itu kan berarti eh, kalau dalam pekerjaan apa ya, finishingnya begitu ya, finishingnya begitu. Berarti kan ada ada proses sebelumnya. Nah, proses sebelumnya itu apa? Pertama iman, tentu saja. Ya. Keimananlah yang kemudian menyadarkan orang untuk beribadah. Ya, karena ibadah itu harus dilandasi iman. Kalau nggak percaya sama Allah, ngapain juga ngibadahin Allah itu? Kalau nggak percaya sama surga neraka, kalau nggak percaya dengan keberkahan, kalau dia tidak percaya dengan pahala, terus ngapain juga dia ibadah? Oleh karena itu keimanan itu menjadi mutlak mengimani Allah dan mengimani Allah itu harus benar yang disebut dengan tauhid ada rububiyah uluhiyah dan lain sebagainya harus sangat paham sehingga ketika kita berniat ibadah karena Allah jelas apa yang kita inginkan begitu ya belum lagi saya katakan e, bicara tentang karena Allah itu sebagaimana kita bahas di hadis yang pertama sekian bulan yang lalu bahwa ada motif-motif yang mengiringinya jika motif yang mengiringinya itu menguatkan motif karena Allah Subhanahu Wa Taala jadi masalah yang saya sebut dalam konteks barusan pembahasan tentang makosid syariah jadi ibadah itu juga ada eh, ada target-target sasaran atau ada sasaran-sasaran sementara. Selain gaya, tujuan utamanya adalah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga harus kemudian kita perhitungkan. Yang kedua adalah Islam. Islam itu bagaimana syariatnya sesuai dengan sunnah Rasul. Tadi kalau bicara sholat, bagaimana sunnah sholatnya Oke, kalau bicara puasa seperti apa? Kita kuasai semuanya. Jadi penguasaan kita terhadap uh, keyakinan, keimanan yang menyebabkan kita sholat. Ya, misalnya ini sekarang ada berita inter infotainment, ya, ada berita infotainment. Jadi jadi rada rada infotainment. ada seorang artis perempuan, saya tidak menyebutnya Rina Nose ya. Pokoknya ada artis perempuan yang dilepas jilbabnya Nah, menarik apa alasan melepas jilbabnya itu bukan karena sakit hati pacarnya meninggalkan atau apa tapi dia ketemu dengan sebuah komunitas di Jepang yang bagus, bahagia, sukses para mereka tidak beragama ini si artis ya saya tidak menyebutnya nyari Nose ya ini si artis meyakini bahwa Tuhan itu ada tapi tanpa disembah itu Tuhan, kita bisa, bisa berbuat sesuka kita. Jadi ngapain gua pakai jilbab? Ya kira-kira. Kan kita kalau pakai jilbab, para umahat, para ahwat, dia kan dalam posisi mewujudkan keimanannya kepada Allah. Karena Allah memerintahkan dia pakai jilbab, maka dia taati Allah. Kan itu. Ya ya nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'al mu'minin ayyudnina alaihinna min jalabibihin. Zalika an ayyurafna fala yudain. Wahai Nabi katakan kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu dan kepada seluruh wanita mukminat dalam mereka mengenakan jilbab agar dikenali sebagai identitas muslimah dan terhindar dari pelecehan. Kan begitu dalam ayatnya demikian. Nah, tapi dia berpikir, ya Tuhan ada, tapi ngapain juga gua sembah dia? Tanpa menyembah dia, juga kemudian kita bisa jadi orang baik. Kita bisa damai, tentram, bahagia, sukses, apa urusannya dengan Tuhan? Biarin aja. Kan jadi bahaya. Nah oleh karena itu, Nurina sekali lagi, konteks menguatkan keimanan kepada Allah sebagai Tuhan yang disembah itu menjadi penting. Kan tadi ayatnya, "Waman aslama wajahu lillah." Sesiapa yang menyerahkan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala harus wa huwa harus ihsan. Begitu kira-kira. Begitu juga dalam prakteknya harus ihsan juga. Jangan kayak orang Yahudi yang ashabul hud itu. Ya, ashabul hud itu ketika hari Sabtu dilarang untuk bercari ikan. Tapi herannya itu hari Minggu sampai hari Jumat ikan datang sedikit. Hari Sabtu yang dilarang mendekat ke pantai besar-besar lagi. Tapi dilarang di tangkap. Dan kemudian seorang Yahudi sayang dong melewatkan hari Sabtu kan? Apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka pasang bubu di hari Jumat. Sabtu dia di rumah nggak kemana-mana. Hari Minggu datang lagi ke pantai, ya tinggal nangkepin lagi. Kan itulah yang kemudian dianggap sebagai pelanggaran. Karena intinya kan mencari nafkah, mencari usaha di hari Sabtu yang itu yang dilarang dia dia alasannya ya kan saya hari Jumat ini kan pasang bubur <laughs> hari Minggu nangkep bukan hari Sabtu kita nangkepnya kan ngambilnya adalah hari Minggu seperti benar tetapi Allah mengingatkan itu adalah salah boleh jadi ketika kita ibadah itu juga begitu akal-akalan saja yang penting menggugurkan kewajiban cari alasan untuk melakukan sesuatu yang dilarang atau meninggalkan sesuatu yang seharusnya dikerjakan. Nah itu dalam konteks syariatnya. Jadi sekali lagi kepada umat pertama memang harus kita kuatkan keyakinan kita, iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya caranya juga harus dimaksimalkan. Dengan demikian maka insya Allah menuju kepada perbaikan. Jadi kan tinggal finishingnya aja kan, ya kalau ukurannya tadi sholat, berarti tinggal awal waktunya. Kuatkan kehusuannya kira-kira. Kalau dia puasa, mungkin di hari itu dia baca Al-Quran lebih banyak dari hal yang lain. Tidak lupa bersedekah. Menjelang berbuka, dia berdoa. Lebih khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Apalagi diawali sebelum sahur dengan jamur lain, ya. Kemudian ditambah lagi ngajak orang lain berpuasa maksudnya. Jadi kemudian ada finishingnya setelah iman dan syariat, iman dan Islamnya itu sempurna. Begitu umarina Terima kasih. Nah, jadi kalau saya Ustaz gitu ya, menjawab pertanyaan dari umarina melalui WhatsApp tadi gitu ya tentang ihsan. Baik, kita buka lagi. Oke, okay. ada lagi tapi kita hold dulu Ustaz ya. Nanti kita akan masuk lagi di sesi ketiga. Kalau ada pertanyaan Keempat betul. Wah, Ustaz, Masya Allah ya. Ini mah. Ustaz ya. <laughs> biar kita lupa-lupa ya. <laughs> Baik, uh, sahabat Edrim kita akan kembali lagi ke segmen keempat nanti gitu ya. Pertanyaannya silahkan. Itu uh, si eh, Grand itu kode bukan? Oh enggak. Oh, belum. Ya, ditahan ditahan gitu ya. Sahabat Edrim iya. baik di Kota Mati maupun dimanapun berada, ditahan kita akan buka lagi sesi pertanyaan di segmen keempat. Silahkan boleh telepon di 0823 uh, 9789 1044 gitu ya atau boleh di WhatsApp atau boleh di Instagram juga nanti kita akan tanyakan langsung ke Ustaz Hilman Musyad. Baik. Tetap di 1044 AM Idream Radio Successful Muslim Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudiantara Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Dengarkan terus 1044 AM Adrim Radio Success Muslim Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serangan Abruhah ke kota Mekah menjadi tonggak sejarah perubahan di Jazirah Arab. Masa jahiliyah berganti menjadi era keemasan seiring lahirnya Nabi akhir zaman. Meneladani perjuangan, sikap, perbuatan dan akhlak mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. I Dream Radio mempersembahkan Sirah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Simak siruh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari jam 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat hanya di iDream Radio Successful Muslim Family. masih mendengarkan Manis, Majelis Iman dan Islam. Baik sahabat Edrim, Anda masih bersama kami di 1044 AM Edrim Radio Full Muslim Family Kita masih di Manis, Majelis Iman dan Islam Kita masih membahas tentang masalah ihsan nih kawan-kawan semua Sahabat Edrim dimanapun berada dan Sepertinya pertanyaannya semakin bertambah banyak. Ini hmm. ada pertanyaan lagi Ustaz via WhatsApp gitu ya. Boleh boleh. Sahabat Adrim di Pondok Kopi tahan setelah ini baru dibuka lagi ke teman-teman. Sepertinya mulai banyak yang angkat tangan Ustaz ya. Alhamdulillah. Kita tahan dulu ya. Kita uh, buka ke sesi pertanyaan Berarti via online. Si Grandi benar yang kerjaannya ya? Iya benar. Suara kita keluar. Ternyata keluar Ustaz ya. <laughs> gak salah mencet alhamdulillah. Ah, gak salah mencet. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Eh, saya Dodi dari Depok. Alhamdulillah streamingnya lancar hari ini. Masalah lancar saja. Ya? Alhamdulillah. Terima Saya mau bertanya Ustaz. Dari yang saya ketahui, Ihsan itu kan ada tingkatannya Ustaz. Ya. ya. Yang saya mau tanyakan, bagaimana caranya kita bisa mencapai tingkatan tertinggi dalam Islam, dalam Ihsan. Ya. Jadi kalau Ustaz. Dari Mas Dodi dari Depok. Oke, okay. tapi perasaan eh, tadi nggak ngebahas uh, tingkatan ihsannya saya juga nggak tahu apa tingkatannya. <laughs> kalau kalau kemudian tingkatan dari rukun Islam ya, jadi iman dibuktikan dalam praktek ibadah yaitu Islam untuk penyerahan diri, penyandaran diri melalui Islam menjadi syariat itu disempurnakan. Nah, begitu kira-kira. Tapi mungkin ya namanya epot ya, namanya sebuah proses tentu ada minimal ada maksimal. Makanya kemudian Dodi meyakini bahwa ihsan juga bertingkat-tingkat. Oke okay lah kalau menggunakan logika yang seperti itu. Uh, kalau kemudian ya karena saya ditantang nih sama Dodi nih untuk membuat tingkatan ihsan ya pada tadi tidak dibahas sama saya uh, pasti dong ada yang disebut dengan minimal nah minimal itu kalau dalam konteks syariat itu adalah menggugurkan kewajiban ya dan itu tidak menjadi masalah sah-sah saja ibadahnya juga diterima oleh Allah dan juga berkeyakinan dia takut sama Allah karena meninggalkan perintah itu dia berharap juga Allah memberikan apa namanya memberikan uh, memberikan apa namanya memberikan berkah dan rahmatnya serta pala dalam kehidupannya karena ketaatannya jadi ini juga menurut saya harus kemudian di, dimengerti oleh kita sebagai tahap yang paling awal yaitu menggugurkan kewajiban yang kedua adalah fokus kepada eh, tujuan-tujuan uh, samping atau yang saya sebut itu eh, niat-niat uh, yang mendukung. Fokusnya di situ. Itu juga bisa Misalnya, karena apa kamu puasa biar sehat. Nah, makanya dia kemudian bukanya diatur, kemudian sahurnya juga diatur, aktivitasnya diatur, kemudian agar ada ada kesehatan yang kemudian dia dapat karena dia motifnya di situ e, buat apa kamu puasa aduh ini apa kalau lihat ahwat itu suka nggak bisa dikendalikan nih e, e, jadi mengenahan dirahi nggak apa-apa fokus di situ juga itu juga adalah ihsan nggak jadi masalah ibadah dapat pahalanya dapat ya dirahi bisa terkendali kira-kira demikianlah secara sederhananya demikian yang ketiga ini puncaknya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu menurut saya menjadi tingkatan yang paling paling sulit. Nah, kalau kemudian bagaimana caranya? Ya, sebetulnya sama jawaban saya dengan kepada Fatlan tadi. Caranya adalah ya dimulai, dicoba gitu ya, dicoba perlahan begitu. Kalau di bela diri kan begitu, nggak mungkin langsung belajar hari ini belajar bela diri langsung jadi advance itu jadi jago jadi nggak bisa ada prosesnya kan ada sabuk putih itu serta sabuk apa lagi ada uh, sabuk uh, biru apa kemudian hijau kuning dan lain sebagainya ujungnya adalah hitam kalau karate nanti setelah hitam juga ada lagi ada dan satu dan dua dan tiga dan empat misalnya ya atau di Ivan, di mungkin di Yudo, mungkin di taekwondo demikian. Tetapi seluruh proses harus melalui tahapnya. Jangankan itu kemahiran membaca Al-Quran saja, itu kan ada ikro satu sampai ikro enam kan itu ya. Atau mungkin sistem lain ada mungkin ada apa segala macam. Jadi yang namanya kebertahapan itu juga demikian kemudian kita kuliah sampai kemudian kita faham tentang antropologi sosial misalnya itu kan ada semester satu, semester dua, semester tiga melalui ujiannya, tahapannya kemudian terhadap tugas lapangan ada KKN kalau perlu ada skripsi dan kemudian hanya ada sidang skripsi dinyatakan lulus dengan perbaikan <laughs> dinyatakan lulus dengan perbaikan dan kemudian sudah gitu ya nah ini penting untuk kemudian kita pahami jadi apapun ternyata memang harus dilakoni dan harus dijalani. Termasuk juga ketika kita ingin maksimal dalam berbuat ihsan, tidak ada pilihan kecuali kita memaksimalkan diri. Allah alam. Terima kasih Dodi. Ya, terima kasih Mas Dodi dan Ustaz Yusuf sudah menjawab tentang pertanyaan tentang syarat ihsan. Kita buka pertanyaan terakhir barangkali pada teman-teman dari Pondok Al-Kafi. Tadi ada pertanyaan? Silakan. Andika kayak ya, ada mic Sebutkan nama dan pertanyaannya. Enggak. Baik. Uh, untuk sahabat Edin di Manung Buraba, boleh. Uh, kalau misalnya masih ada pertanyaan, bisa telepon ke nomor WA. Oh, ternyata barusan teknisinya menyampaikan kalau teleponnya belum bisa siap, tapi tetap bisa ditujukan pertanyaannya melalui WhatsApp di 0822 9789 1044. Sekali lagi 0822 9789 1044. Oke. Uh, sahabat Elim di Mudah boleh menanyakan pertanyaan-pertanyaan seputar uh, kajian hari ini ke nomor WhatsApp tersebut. Baik, Ustaz. Ya, eh, ini ada yang nanya ke WhatsApp saya. oh, mana ada Ustaz ya? ya. Masya Allah. Terima ya. kasih kepada Mbak Ina Saleha di Canberra yang menyimak acara ini dan kepada siapapun juga. Kemudian ini ada dari Ahmad Cundullah ya. Dia bertanya tentang saya ingin bertanya apakah benar wanita yang berfoto di atas adalah istri kedua. Uh, ini kok jadi pertanyaannya ke sana. Baik. Ada foto di Instagram ya. Eh, ada pertanyaan tentang itu dan tidak berkaitan dengan ini. Ya nanti aja deh Bapak Toma ya. Tapi intinya bahwa uh, apa namanya forum uh, tanya jawab dalam majlis ini ini menjadi sangat penting ya. Dan ini juga Bang Bang Amri adalah apa yang kita jelaskan hikmah dari hadis Jibril yang kedua. Karena kan dalam hadis Jibril ini kan ada pertanyaan nih dari Jibril kepada Nabi Muhammad. Dan kita tahu apapun yang ditanyakan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad, jawabannya juga sudah tahu, kan Jibril. Oleh karena itu uh, disampaikan oleh Jibril pertanyaan itu dijawab oleh Rasulullah, didengar oleh para sahabat. Sehingga kemudian kata Rasulullah, yang tadi datang itu Jibril ngajarin agama buat kalian. Makanya sahabat Ibrahim dimanapun juga menyimak, mungkin kita tahu nih masalah jawabannya ini, tetapi ingin diungkapkan melalui pertanyaan agar saya atau ustaz yang lain menjawab pertanyaan tersebut sehingga kemudian menjadi pengetahuan tidak bagi seorang itu yang sudah seseorang tadi yang sudah paham tetapi juga menyebar pemahamannya kepada yang lain. Dan tentu juga yang kedua selain itu juga boleh jadi pertanyaan itu ya, me, me, menguatkan, menguatkan uh, atas pemahaman yang ia ragu benar nggak nah, dan itu juga boleh dan kemudian dijelaskan oleh Ustadz oleh saya atau juga yang lainnya yang karenanya kemudian ilmu itu berkembang ya jadi sekali lagi forum tanya jawab di sebuah kajian ilmu ini menjadi sangat sangat penting ya mungkin ke depan Bang um, boleh juga ditampung dulu pertanyaannya dan sebelumnya cara saya ini diiklankan atau bagaimana sehingga kemudian akhirnya uh, ada respon awal uh, sebelum kita uh, tampil live di pondok kafe ini sehingga pertanyaan itu sudah ada sehingga ada yang disebut dengan bang mungkin kalau banyak pertanyaannya tidak semua bisa terjawab ya karena memang kita keterbatasan waktu begitu baik Uh, terima kasih sahabat Edwin dan Anda masih bersama kami di 1044 AM Adrim Radio Soksum Muslim Family. Kita sudah masuk sesi terakhir uh, eh, sahabat Edwin gitu ya untuk kajian hadis hari ini dan luar biasa pembahasannya memang cukup harus kita hayati betul gitu ya karena ini sangat masuk dalam relung kehidupan kita sehari-hari begitu ya. Dan sebelum kita closing gitu ya mungkin ada penyampaian Closing statement dulu kesimpulan dari Ustaz. Para penengah beriman yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Edwin dimanapun menyimak acara manis ini, eh, pertama tentu saya bertukar terima kasih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan ini. Yang keduanya juga bersyukur dan berterima kasih kepada para pendengar sekalian dan mudah-mudahan penjelasan saya tentang ihsan yang merupakan bagian dari hadis nomor dua hadis Jibril uh, eh, yang menerangkan tentang rukun agama, tentang iman, Islam dan islam ini uh, tersampaikan dengan baik dan kita semuanya alhamdulillah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerti. Tentu saja taufik untuk mengerti ini harus juga berujung menjadi motif yang kuat, tekad yang hebat, niat yang lurus untuk setiap amal soleh dan amal ibadah yang lainnya agar kemudian kita lakukan dalam prakteknya betul-betul ihsan, yaitu kita menyembah Allah seolah kita melihat Allah dan kalau Allah tidak bisa kita lihat, kita harus yakin benar bahwa Allah pasti melihat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita terus dengan hidayahnya agar kita merasa nyaman beribadah kepadanya, tidak hanya sekedar nyaman dan mengukurkan kewajiban, tetapi lebih dari itu ibadah-ibadah yang kita lakukan menjadi sebuah kebutuhan sebuah keperluan sebagai basic need dalam kehidupan kita untuk meraih kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menyimak dimanapun berada, apakah melalui eh, gelombang 1044 atau streaming radio atau juga melalui aplikasi di Android. Mudah-mudahan kita semuanya benar-benar menjadi muslim yang baik dan kalaulah Allah takdirkan kita mampu membina rumah tangga mudah-mudahan rumah tangga kita adalah sukses full muslim family dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Adrim, itu tadi kajian hadis kita hari ini. Kita membahas tentang ihsan gitu ya, serta berbagai macam turunannya yang luar biasa sekali, masya Allah begitu kan. Terima kasih Ustaz Jazakallah khair sudah menyampaikan materi kajian hadis hari ini. Eh, semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi kepada sahabat iDream yang mendengarkan kita dimanapun berada. Ya, tadi mungkin ada respon dari teman-teman di Depok, di Jakarta, bahkan di Canberra, begitu ya Australia. Insyaallah jangan lewatkan manis sahabat iDream Majelis Iman dan Islam setiap hari Senin hingga Jumat pada subuh pukul 6.30 sampai pukul 6.30 hanya di 10.44 AM iDream Radio 110 Muslim Family. Saya Fakhruddin Alwi mohon pamit dari ruang dengan Anda.